Artinya, agama yang diturunkannya, petunjuk yang disyariatkannya kepada manusia adalah sumber keindahan bagi manusia. Agama yang diridhai dan dicintai oleh Allah adalah keindahan. Karena dia maha indah dan mencintai perkara-perkara yang disyariatkannya dalam agama dan dijadikannya itu sebagai sumber keindahan bagi manusia. Oleh karena itu, siapa yang menginginkan keindahan pada dirinya, keindahan pada lahir dan batinnya, keindahan dalam hidupnya, hendaknya dia mendekat mengumpulkan sebanyak-banyaknya sebab keindahan untuk dirinya dengan belajar agama Allah, belajar petunjuknya, berusaha memahami dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-24. <clears throat> يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada sesuatu yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang hakikat atau tujuan diturunkannya syariat Allah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk apa? Memperbaiki hidup manusia memberikan kebaikan pada hidup manusia, menjadikan hidup mereka lebih bernilai, lebih berarti, lebih dekat dengan keindahan. Lebih dekat dengan keindahan. Sehingga ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, Fadhammanatil ayatu ala anna al-hayatal haqiqiyata tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walil rasuli zahiran wa batinan Ayat yang mulia ini mengandung pengertian <clears throat> bahwa kehidupan baik yang hakiki kehidupan indah yang sesungguhnya, kehidupan mulia yang sejati adalah kehidupan orang yang selalu mengikuti memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Kenapa demikian? Karena pada masing-masing dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya ada satu bagian kebaikan, kemuliaan dan keindahan hidup. Sehingga semakin banyak kita usahakan, kumpulkan dalam diri kita, semakin banyak pula berarti kita mengumpulkan, menyempurnakan kebaikan untuk hidup kita. Sebagaimana kalau kita semakin banyak luput dari belajar petunjuk Allah, memahami dan mengamalkannya, maka semakin banyak pula kebaikan atau nilai keindahan yang luput dari diri kita dan hidup kita. Nah oleh karena itulah Ibu-ibu akhwat dan ummahat Dalam kajian kita di pagi atau siang hari ini Kita akan membahas tema tentang apa? tentang tentang agama. Apa temanya? Saudariku inilah kemuliaanmu atau tentang kemuliaan wanita, ya kemuliaan laki-laki dan perempuan. Kita perlu memahami terlebih dahulu dasar kemuliaan. Kita perlu memahami terlebih dahulu dasar kemuliaan untuk kita berusaha menepis tipu daya syaitan dan godaan hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada yang buruk. syaitan akan selalu berusaha menggoda manusia di antara caranya adalah dengan tazyinul batil, menghiasi keburukan sehingga nampak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang tipu daya syaitan, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan." fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi Apakah orang yang dihiasi keburukan perbuatannya sehingga dia menganggapnya baik? Ya ini syaitan yang menghiasinya. Tujuannya untuk apa? Tentu tujuannya untuk menghalangi manusia dari keindahan yang sesungguhnya dari kemuliaan yang sebenarnya. Makanya tidak heran, mungkin kita sering bertanya, kenapa kalau Islam itu membawa kepada kemuliaan, banyak orang yang tidak mengikutinya? Kalau sunnah itu membawa kepada kebahagiaan, kenapa banyak lebih banyak orang yang tidak bersemangat mempelajarinya? Jawabannya tadi, karena syaitan yang menutupinya. Syaitan menunggangi hawa nafsu manusia untuk mengesankan buruk kebaikan dan justru yang baik dikesankan buruk dan justru yang buruk dikesankan baik. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan hawa nafsu. Ibu-ibu dan akhwat sekalian sering mendengarkan pembukaan khutbah yang disampaikan oleh para ustadz sunnah berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan pembukaan khutbah atau ceramah dari mulai dari innal hamdalillah dan seterusnya di situ ada ucapan wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina kita berlindung kepada Allah dari kejelekan nafsu-nafsu kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Dua musuh utama manusia, satunya dari dalam yaitu hawa nafsu, satunya dari luar yaitu syaitan. Oleh karena itu, <clears throat> Kalau kita ingin mengusahakan kemuliaan, perlu kita bahas dulu apa arti kemuliaan yang sesungguhnya. Apa arti kebahagiaan yang sejati? Ini yang perlu kita sadarkan pada diri kita agar kemudian kita semangat mengejar kemuliaan tersebut. Ma'asyiral akhwat wal ummahat a'azzakunallah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau Miftahu dari Saada. Beliau berkata Anwa'us sa'adati allati yu'thiruha nufusu thalathah jenis-jenis kebahagiaan, keindahan atau kemuliaan yang diutamakan oleh jiwa manusia, oleh diri manusia, ada tiga macam. Jenis-jenis kebahagiaan yang dikejar, diburu dan diutamakan oleh <clears throat> diri manusia ada tiga macam. Jadi semua orang berlomba-lomba mencari kemuliaan, mencari kebahagiaan dalam segala bentuknya di dunia ini semuanya kesimpulannya kembali kepada tiga macam, tidak lebih. Yang pertama, as-sa'adatul kharijiyah kebahagiaan <clears throat> yang ada di luar diri manusia <clears throat> kemuliaan yang ada di luar zat manusia, di luar tubuh manusia <clears throat> wahia sa'adatu al-mal wal jah di dunia <clears throat> yaitu kebahagiaan atau kemuliaan dengan harta dan kedudukan duniawi. Banyak orang ya, tidak sedikit yang dia merasa mulia ketika <clears throat> memiliki harta kekayaan, memiliki kedudukan duniawi, memiliki perhiasan yang banyak. <clears throat> Dia merasa itu kemuliaan dirinya, itu kebanggaan dirinya, itu kebahagiaan dirinya. Sekarang kalau kita renungkan ya, tidak usah kita bahas dengan dalih perinci, cukup kita renungkan saja kenyataan ini. Orang yang berlomba-lomba mengejar harta, mengejar dunia, mengejar perhiasan. Apakah ini kebahagiaan sejati pada dirinya? Logikanya saja, jelas-jelas kemuliaan ini dari luar dirinya. Terpisah dari zat dirinya. Bagaimana mungkin dikatakan ini kebahagiaan sejati yang akan selalu menyertai dirinya? Gambaran singkatnya begini. <clears throat> Ada seorang anak kecil bermain-main ke rumah tetangga, kemudian sama anak tetangga yang di samping rumahnya dipinjamkan mainan yang bagus. Dipinjamkan akhirnya dibawa pulang ke rumah gembira dia, senang dengan mainan tersebut. Setelah itu tibalah waktunya anak tetangga tersebut minta kembali mainannya. Apa yang terjadi pada diri anak yang tadi dipinjamkan ini? Dia akan nangis karena kebahagiaannya kebahagiaan pinjaman. kebahagiaan sementara. Bagaimanapun kita tidak akan bisa disertai dengan kebahagiaan ini dalam semua keadaan kita. Dalam semua keadaan kita. Imam Ibnu Qayyim ketika menyampaikan jenis kebahagiaan yang pertama ini, beliau menyebutkan sebuah kisah. Kisah yang pernah terjadi ketika ada salah seorang ulama menyeberangi lautan berlayar dengan mengendarai kapal, ya menumpang sebuah kapal yang kebetulan di kapal tersebut memang terbiasa ditumpangi oleh para saudagar kaya yang membawa barang-barang mereka untuk dijual ke negeri seberang. Singkat cerita, setelah mereka numpang mengen, apa naik pada kendaraan naik kapal tersebut, barang-barang dimuat, para saudagar ini dengan pakaian yang indah, perhiasan, barang-barang yang mereka bawa bangga. Sementara tentu ulama ini, orang yang berilmu ini tidak membawa apa-apa. Akhirnya sampai di perjalanan ternyata kapalnya tenggelam, karam. Tenggelam di tengah laut. Tenggelam di tengah laut, Allah menakdirkan semua barang-barang tenggelam, tetapi manusianya bisa diselamatkan. Karena kapalnya juga tenggelamnya sudah menjelang sampai ke negeri yang diseberang, manusianya bisa diselamatkan akhirnya dibawa ke negeri seberang bisa diselamatkan sampai di pelabuhan. Ketika mereka sudah naik ke daratan selamat dalam keadaan basah kuyup kemudian pakaiannya juga aut-autan harta yang mereka bawa sudah tenggelam semua apa yang terjadi Selama ini para saudagar kaya tersebut begitu dimuliakan ketika tiba di negeri seberang. Orang-orang sudah menunggu mereka dan selalu memberikan penghargaan dan penghormatan bagi mereka. Tapi saat ini berbeda keadaannya. Mereka tidak membawa kebahagiaannya. Kebahagiaannya sudah tenggelam yang terjadi tidak ada seorang pun yang menyambut. Tidak ada seorang pun bahkan menawarkan misalnya untuk mereka dimuliakan, dijamu di rumah mereka tidak ada. Manusia semua tidak menggubris dan memperdulikan mereka. Padahal selama ini ketika mereka datang selalu dielu-elukan, dimohormati, dimuliakan, Ternyata sebab kemuliaannya adalah harta. Begitu hartanya tidak dibawa ya hilang kemuliaan mereka. Akhirnya para saudagar kaya ini malu semuanya. Begitu hilang kebahagiaannya, hilang sudah penghormatan manusia kepada mereka. Berbeda dengan orang yang berilmu ketika dia dikenal sebagai orang yang berilmu, Orang-orang pun lantas menyambutnya, datang kepadanya menawarinya untuk tinggal di rumah mereka. Dimuliakan dengan berbagai jamuan dan penghormatan. Mereka memintanya untuk mengajarkan kepada mereka anak-anak mereka kebaikan Islam, kebaikan agama. Singkat cerita dia dimuliakan, sementara para saudagar ini tidak digubris. Akhirnya dalam satu kesempatan ketika sudah waktunya untuk kembali ke negeri semula, para saudagar ini, ulama ini berkesempatan untuk menasehati mereka. Beliau berkata di hadapan mereka, "Idza takhaftum mata'an fattakhidhu mata'an la yanghariku walau ghuriqatis safina. Ittakhidul ilma tijaratan." ulama ini ya menyindir mereka dengan mengatakan lain waktu kalau kalian ingin mencari kemuliaan, mencari kebahagiaan, mencari perhiasan, carilah kemuliaan dan perhiasan yang tidak bisa tenggelam meskipun kapal tenggelam. Jangan cari kebahagiaan yang pinjaman, yang bersifat sementara. Tapi carilah kebahagiaan dan kemuliaan yang bersumber dari petunjuk Allah yang menghiasi hati manusia karena dia tidak akan tenggelam dan tidak akan hilang selama-lamanya. <coughs> Ittaqidul ilma tijaratan. Jadikanlah ilmu sebagai perniagaan dan kemuliaan kalian. Ini demi Allah merupakan nasihat yang berharga yang menyadarkan kepada kita tentang kedudukan harta dan bagaimana kekeliruan orang-orang yang menganggap harta dan kedudukan duniawi itu sebagai sumber kebaikan. Bagaimanapun banyaknya harta kita, kita semua sepakat tidak akan ikut masuk ke dalam kuburan kita waktu kita meninggal dunia dan kita tidak akan bawa sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul janazata thalathatun." Maluhu wa ahluhu wa amaluhu fayabqa wahidun wa yarji utnani akan mengikuti jenazah ketika dia telah meninggal akan dikuburkan mengikutinya tiga hartanya keluarganya dan amalnya yang dua akan kembali hartanya keluarganya bagaimanapun menangis menangis sedih dan seterusnya tetap akan kembali tidak mau masuk ikut bersamanya dalam kuburan sedangkan yang akan bersama dia dan masuk ke dalam kuburan adalah amalnya. Coba kita perhatikan. Ini kalau kita memang katakan misalnya kita anggaplah kita terima harta itu benar-benar membahagiakan. Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi ibu-ibu dan akhwat kita semua harus yakin ya orang-orang yang kita saksikan kelihatannya memiliki fasilitas yang lebih tapi dia tidak belajar iman yang benar wallahi tidak mungkin dia bahagia demi Allah tidak mungkin dia bahagia kenapa kebahagiaan itu milik Allah segala kebaikan ada di tangannya wal khairu kulluhu fi yadayh Ya Allah kebaikan itu semua ada di kedua tanganmu Nah, kalau kebahagiaan dan kebaikan, kebaikan itu semua di tangan Allah, tidak mungkin Allah akan berikan kepada orang yang tidak mengikuti petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ dzikri فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ yaumal dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, sulit, penuh dengan penderitaan. Ini di dunia dan di akhirat lebih menderita lagi. Dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Menderita dunia akhirat. Jadi jangan kita bayangkan kita bisa bahagia selain dari kebahagiaan yang Allah limpahkan kepada manusia tidak mungkin. Hati kita Allah yang ciptakan, jiwa dan raga kita Dia yang miliki dan menciptakannya. Sumber kebahagiaan ada pada hati manusia. Makanya kalau hati dihalangi dari petunjuk Allah tidak mungkin dia bahagia. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hati, "Ida salah salah hal jasadu kullu, wa ida fasadat fasadal jasadu kalau hati itu baik maka akan baik semua anggota badan. Kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan. Makanya jangan terpengaruh dengan penampilan. Kalau kita melihat orang yang kelihatannya hidupnya mewah, maka itu banyak yang dipaksakan. Hati mereka tidak seperti itu. Hati mereka menderita Cukuplah satu saja ya. Bukti bahwasanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan berambisi mengumpulkan harta dan tidak menghiasi dirinya dengan iman untuk mengendalikan dan menundukkan harta tersebut cukup sebagai bukti dia menderita adalah tabiat nafsu manusia yang selalu tidak pernah puas selalu berambisi rakus untuk menghimpunkan harta sebanyak-banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Laukana kana libni Adam wadiyani min dahabin labtaghalahuma thalisan labtaghalahuma thalitan seandainya seorang manusia memiliki dua lembah, dua tempat besar yang penuh dengan emas, penuh dengan harta, maka pasti dia akan berambisi untuk mengejar lembah yang ketiga. Jadi jangan merasa orang itu puas dengan harta, tidak pernah puas. Kalau bukan iman yang mengendalikan, dia tidak akan pernah puas. Dia sudah punya dua lembah besar yang berisi harta, dia tidak akan berhenti. Cari lagi yang ketiga. Sudah punya tiga, empat. Punya empat, lima, dan seterusnya. Kenapa? Tabiatnya nafsu selalu tidak pernah puas dengan harta. Ini sudah cukup menjadi penderitaan bagi orang tersebut. Dia tidak akan sempat bisa menikmati hartanya. Dia bekerja siang malam mencari harta, beristirahat sebentar, pikir lagi, gimana kalau saya bikin seperti ini? Saya merencanakan ini, saya tambah seperti ini. Pikiran ini selalu menghantui dirinya sehingga besoknya dia berambisi lagi mengejarnya. Terus seperti itu. Makanya orang seperti ini tidak sempat menikmati hartanya. Jadinya stres, ditimpa penyakit macam-macam. Ya, benarlah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika mengingatkan akan fitnah dunia, cinta harta yang berlebihan, Beliau berkata, "Muhibbu Dunia la tan la yanfaqu min thalathin." Orang yang cinta kepada dunia berlebihan tidak lepas dari tiga penderitaan. Hamun lazim, kekalutan pikiran, kegundahan yang selalu ada. Wata'abun daim, dan kepayahan keletihan yang terus-menerus wahasratun hasratun la tanqadi dan penyesalan yang tidak pernah terputus. Pikirannya selalu terus disibukkan dengan memikirkan hartanya, bagaimana cara menambahnya setelah sudah ditambah, bagaimana menjaganya, bagaimana nanti meningkatkannya, sedikit berkurang, pusing lagi kenapa berkurang? Ingat, Allah enggan memberikan kebahagiaan kepada orang yang tidak mengikuti petunjuknya. Ini pikirannya, tenaganya selalu payah. Karena tenaga itu mengikuti pikiran. Malam hari yang orang harus dia istirahat, dia merancang, besok saya harus bagaimana, besok saya harus apa lagi, bagaimana cara menambah, bagaimana saya cara menjaga. Siang hari tenaganya bekerja sampai malam. Malam lagi pikirannya yang bekerja. Tidak pernah putus. Dan yang ketiga hasratun la tanqadi, penyesalan yang tiada hentinya. Inilah bentuk penderitaan yang sesungguhnya. Tidak mungkin bahagia mulia orang yang seperti ini. Salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, "Man ahabba dunya faliwatti nafsahu ala tahammulil masaibah." Barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam penderitaan, berbagai macam musibah, berbagai macam malapetaka. Jadi ingat, ibu-ibu dan akhwat sekalian rahimakunallah, mencari kebahagiaan atau menyangka ada kebahagiaan pada harta, itu namanya berarti mencari masalah. Mencari masalah. Sudah seperti itu, orang yang berambisi untuk mengejar harta, ambisinya tidak menjadikan harta bertambah. Artinya ketentuan dari Allah berupa pembagian rezeki tidak akan berubah dengan rakusnya manusia atau ambisi manusia. Jadi la haula wala quwata illa billah. Sudah menderita berpayah-payah, tidak juga ditambah. Kalaupun ditambah, tidak diberkahi sehingga menjadi tambahan musibah bagi dirinya. Jadi dalam semua keadaan, demi Allah segala keburukan dan penderitaan adalah karena berpaling dari petunjuk Allah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma maka dia akan mendapatkan penghidupan yang susah, yang sempit dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, nanti dunia hammahu, <clears throat> nanti dunia hammahu, farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu wa ja'ala al-faqr baina ainaihi wa lam ya'tihi ما dunya illa ma kutiba lahu siapa yang menjadikan dunia harta atau kedudukan duniawi sebagai puncak cita-citanya target tertingginya maka Allah akan selalu menjadikan urusannya tidak pernah terhimpun keadaannya selalu susah. Dan Allah akan jadikan al fakr kekurangan selalu ada di hadapannya, tidak pernah merasa cukup. Padahal bersamaan dengan itu rezeki ya harta duniawi tidak akan Allah berikan padanya lebih dari ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Coba lihat bagaimana menderitanya orang seperti ini. <clears throat> Cukuplah dengan dia selalu tidak pernah merasa cukup, maka dia adalah miskin yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil aradi wa innamal gina gina nafs." <clears throat> Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan dalam hati, merasa cukup, merasa ridho dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itulah kekayaan karena kata-kata kaya al gina itu dalam bahasa Arab artinya istighna. Merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah, maka dialah orang yang menjadi orang yang paling kaya. Dalam hadis yang hasan riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas." Terimalah bersifat kona Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi akhwat dan ummahat rahimakumullah, inilah kebahagiaan atau kemuliaan pertama ya yang berlomba-lomba dikejar oleh manusia. Yang kedua, <clears throat> masih ucapannya Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah taala. Yang kedua adalah as-sa'adatu fi jasadil insan kebahagiaan atau kemuliaan yang ada pada diri ada pada tubuh manusia kalau tadi benar-benar di luar kebahagiaan pinjaman yakni harta dan kedudukan duniawi yang kedua ini masih lebih mending karena menempel pada tubuh manusia ada pada tubuh manusia yaitu apa kebahagiaan dengan fisik. Ada orang merasa indah, merasa bahagia, merasa cantik, merasa mulia dengan keindahan fisiknya. Kulitnya bersih, postur tubuhnya indah, fisiknya sehat, rupanya menarik, sehingga dia mengeluarkan banyak biaya untuk mengurusi perawatan tubuhnya. Nah ini rupanya banyak komentar dari ibu-ibu berarti Berarti apa artinya? Ya artinya begitulah, masing-masing tahu Ya Ini sekarang kita bahas kebahagiaan yang hakiki Ada orang yang menjadikan kebahagiaan utama adalah dengan ini Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang munafik itu perhatiannya besar kepada permasalahan fisik tapi batinnya kosong dari kebaikan. Dalam surat Al-Munafikun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum" wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadatun yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwu fahdharhum qatalahumullahu anna yu'fakun orang-orang munafik kalau kamu melihat mereka kamu kagum dengan penampilan fisiknya masalahnya itu yang dijadikan sebagai target utama dalam hidup bagi mereka kalau mereka berbicara kamu akan dengar ucapannya karena indah kata-katanya. Tapi mereka itu tidak ubahnya seperti tiang kayu yang disandarkan. Tidak ada nilai kebaikan dalam batinnya. Seperti mayat berjalan. Bagus-bagus fisiknya ternyata tidak ada ruhnya. Ada yang mau dekat-dekat dengan orang seperti ini? Tidak ada. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kebahagiaan yang kedua ya ini dengan fisik itu masih mending dibandingkan yang pertama karena dia sudah lebih dekat dengan hakikat diri manusia. Tapi sayang itu baru bungkusnya, baru casingnya. Kenapa? Semua orang sepakat mengatakan bahwa manusia itu adalah jiwa dan raga lahir dan batin. Yang terpenting di antara keduanya tentu adalah jiwanya. Karena kalau seorang manusia, meskipun indah fisiknya, indah postur tubuhnya, kalau kehilangan jiwa apa namanya dia? Apakah dia masih disebut manusia? Disebut sebagai apa? Disebut sebagai mayat atau bangkai. Sampai pun ada seorang misalnya artis terkenal yang banyak disukai orang, didatangkan kepada satu daerah yang banyak penggemarnya, tapi yang didatangkan semua tubuhnya saja dia sudah mati. Kira-kira ada yang mau dekat dengan dia? Sudah kehilangan rohnya? Tidak ada, karena dia telah menjadi jenis lain, bukan lagi manusia, <clears throat> telah berpindah namanya. Dan ini menunjukkan apa? Hakikat diri manusia itu adalah jiwa dan rohnya. Seorang penyair Arab berkata seperti ini ayyuhal khadimu lil jasadi kam tasqa bi khidmati jasadika fa anta bi ruhika la bi jasadika insanu Wahai orang yang berpayah-payah mengurusi fisiknya Mengurusi tubuhnya Betapa banyak kepayahan yang kamu curahkan hanya untuk mengurusi fisikmu Padahal kamu disebut sebagai manusia bukan karena jasadmu tapi karena dengan ruhmu, dengan jiwamu. Tentu di sini ibu-ibu sekalian kita perlu perhatikan ya. Ini sekarang kita bahas hakikat kebahagiaan sejati. Bukan berarti orang tidak boleh mengurusi fisiknya atau tidak boleh punya harta, bukan. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai inti permasalahan yang paling dikejar, nasibnya adalah seperti tadi. Akan menjadi malapetaka bagi manusia, sumber kesulitan bagi bagi dirinya. Itulah kebahagiaan yang kedua yaitu kebahagiaan dengan fisik manusia, dengan postur tubuhnya atau kulitnya atau kecantikan lahiriahnya. Sekarang kebahagiaan yang ketiga kata Ibnu Qayyim. As-sa'adatu firruhi wal batin kebahagiaan dalam jiwa, dalam hati, dalam batin manusia. Kebahagiaan pada ruh manusia. Inilah kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena kebahagiaan ini akan menyertai manusia di dunia, di alam barzah sampai di alam akhirat nanti. Inilah kebahagiaan dengan belajar petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah diturunkan untuk membersihkan hati manusia dari kotoran yang menghalangi kemuliaan dan kesempurnaan kebaikan pada dirinya. Inilah kebahagiaan yang sejati. Makanya manusia itu kalau batinnya tenang, jiwanya damai maka anggota badannya pun akan terpancar kebaikan. Akan terpancar kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, hatinya akan damai sehingga anggota badannya akan terlihat indah. Ikut merasakan kesenangan terpancar padanya kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah hati manusia akan menjadi tenang. Coba lihat ya. Penduduk sorga karena mereka itu kebahagiaannya sempurna, maka ketika Allah menggambarkan nikmat yang mereka rasakan, itu Allah sebutkan nikmatnya itu lahir batin. Hatinya bahagia sehingga wajahnya cerah, berseri-seri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam pertama surat Al-Mutaffifin tentang gambaran kenikmatan yang dirasakan penduduk sorga ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im kamu akan kenali pada wajah mereka ya penduduk surga kalau kamu lihat semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan taufiknya dan karuniaNya. kamu akan kenali kalau kamu lihat wajah mereka nabroh kecerahan keceriaan dari nikmat yang mereka rasakan dalam hati. Ini menunjukkan apa? Kalau hati tidak bahagia, tidak mungkin wajah bahagia. Kalau hatinya menderita, wajahnya pun akan layu kusut. Tidak akan ada kecerahan padanya. Jadi penduduk surga Allah gambarkan apa? Nadroh terlihat wajah mereka berseri-seri ceria. Kenapa? Nikmat yang mereka rasakan dalam hati. Di ayat lain dalam surat Al-Insan <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." <clears throat> Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, melindungi mereka orang-orang yang beriman dari keburukan siksaan azab pada hari kiamat Walakahum dan Allah anugerahkan kepada mereka nabratan kecerahan pada wajah wasurura dan kegembiraan dalam hati. Wallahi ibu-ibu akhwat dan jamaah sekalian rahimakumullah rahimakunallah. Kalau kita benar-benar mengusahakan kebahagiaan pada jiwa kita, anggota badan kita dengan sendirinya akan sehat, akan mulia dan bahagia, tidak kena penyakit macam-macam. Orang kena penyakit macam-macam itu disepakati semua sama ahli pakar kesehatan itu karena hatinya tidak bahagia. Hatinya tidak tenang dan damai. Dan tidak ada yang bisa memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati manusia selain dari memahami syariat yang diturunkan oleh pencipta hati yang memang menurunkan agama untuk membahagiakan hati manusia. Makanya belajar agama dengan benar, mengisi hati dengan iman, menghiasi anggota badan dengan mengikuti petunjuk Allah, ini yang akan menjadikan fisik kita akan indah dengan sendirinya. Dalam sebuah asar yang selalu dirukil oleh Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, Inna lil hasanati ladiyaan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyiati lasawadan fil wajhi wa dhalmatan fil qalbi wa dhiqan fi rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi apa kata beliau Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, anak paman beliau, radhiyallahu taala anhuma, berkata, sesungguhnya perbuatan baik, amal ketaatan kepada Allah, yang sesuai dengan petunjuknya akan memberikan pengaruh positif pada diri manusia. Pertama apa? Akan menjadikan dia kecerahan pada wajahnya. Wajahnya berseri-seri, cerah. Cahaya dalam hatinya. Hatinya tenang hatinya bersih. Wasa'atan fil rizki, wa fil jasadi, fisiknya kuat, sehat. Rezekinya dilapangkan dalam artian akan dijadikan berkah dan cukup baginya. Dan yang kelima, menjadikan manusia cinta kepadanya. Suka kepadanya. Ini imbalan perbuatan baik yang disegerakan di dunia. Sebaliknya wa inna lisayyi'ati perbuatan buruk akan memberikan dampak negatif berupa apa? Pertama wajahnya muram, wajahnya kusut, hatinya gelap, fanfil fil di fisiknya lemah kena penyakit macam-macam, tidak tahan sakit. Kemudian rezekinya dijadikan sempit, sulit mencari rezeki yang halal, Kalaupun banyak tapi tidak berkah, tidak mencukupi dirinya. Dan yang kelima, kebencian manusia atau kebencian orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana kita mengusahakan kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu kita harus menyadari dulu apa sih sebab kemuliaan kita yang akan memperbaiki lahir dan batin kita Tentu saja seperti yang kita bahas tadi, orang yang memiliki harta kalau memang Allah berikan kepadanya tidak tercela. Tetapi dia tahu bagaimana cara menempatkan harta. Orang yang memperbaiki penampilan fisiknya tidak tercela, tapi dia tahu bagaimana cara dia menempatkan penampilan fisik yang baik di tempat-tempat yang dihalalkan kepada orang yang dihalalkan. Dan dia tahu bahwasanya yang inti dan utama adalah perbaikan pada batinnya yang jika itu baik maka akan memancar kepada seluruh anggota badannya. Dan subhanallah ini satu faedah penting untuk akhwat dan ummahat sekalian rahimakumullah. <clears throat> Para ulama ketika menjelaskan keutamaan kita belajar ilmu sunnah ini berhubungan erat dengan pembahasan kita. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih mutawatir dari banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> keutamaan orang yang belajar ilmu sunnah dalam sabda beliau nadzarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha thumma addaha kama sami'aha semoga Allah mencerahkan rupa mencerahkan wajah mengindahkan ya menjadikan elok rupanya <clears throat> orang yang mendengarkan hadisku, mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkannya. Ini hadisnya sahih mutawatir, banyak jalannya. Keutamaan mempelajari ilmu sunnah. Rasulullah SAW mendoakan dengan apa? Dijadikan cerah wajahnya, indah penampilan fisiknya. Kata para ulama, Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskannya mengatakan bahwa kecerahan pada fisik mereka orang-orang yang belajar sunnah itu merupakan pancaran dari keindahan yang ada pada batin mereka. Karena yang menghiasi batin mereka adalah perhiasan iman. Kemanisan iman, keledatan iman. Sehingga terpancar pada fisik mereka, pada wajah mereka dan anggota badan mereka. <coughs> Maka inilah ibu-ibu dan jamaah sekalian, akhwat dan ummahat rahimakumullah. Tujuannya kita mencari kebahagiaan yang sejati dengan belajar ilmu agama adalah untuk menjadikan indah diri kita lahir dan batin. Karena keindahan bersumber dari hati yang dihiasi dengan perhiasan iman. Itulah doa yang saya sebutkan pada kajian kita kemarin. Allahumma zayyinna bizinatil iman wa jaalna hudatan muhtadin. Ya Allah hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk darimu dan selalu berusaha menyebarkan petunjuk kepada kepada manusia yang lainnya. Nah inilah tiga jenis kebahagiaan, tiga jenis kemuliaan Tentu yang yang dua adalah kemuliaan bukan yang hakiki, sementara yang ketiga adalah kemuliaan yang hakiki yang hendaknya kita berlomba-lomba untuk mengejarnya dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia ini disempurnakannya pada pada diri kita. Ibu-ibu dan ummahat rahimakumullah, kita istirahat sebentar sekitar 10 menit ya untuk kita lanjutkan lagi insya Allah setelah itu di sesi yang kedua. Sementara kita cukupkan, mungkin ada yang mau berwudu, ada yang ingin minum atau <clears throat> ingin ke kamar kecil, saya persilakan. Sallallahu alaihi wasallam barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sallam yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral akhwat, ummahat dan jemaah sekalian rahimakumullah. Setelah tadi kita kaji mengenai kebahagiaan yang hakiki. Yaitu kebahagiaan dengan memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk belajar agama, belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang memang agama diturunkan untuk <clears throat> pertama kali adalah membersihkan kotoran-kotoran pada hati manusia, kemudian menumbuhkan kebaikan-kebaikan padanya. Makanya dalam Al-Quran dalam dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan fungsi agama itu adalah seperti air hujan yang turun ke muka bumi. Memang ketika kita belajar pertama kali kenal agama, kita akan masih sulit menerima bagaimana saya bisa bahagia dengan membaca Al-Quran. Bagaimana saya bisa merasa mulia dengan menjalankan petunjuk Allah. Karena hati kita masih terhalangi. Masih dipenuhi dengan kotoran. Agama diturunkan untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ar Ra'du. <clears throat> Ketika Allah menjelaskan fungsi dari petunjuknya dalam rangka <clears throat> membersihkan kotoran penyakit hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها Surat Ar-Ra'd ayat 17 Fahtamala sailu zabadan rabiya Wa mimma yukiduna alaihi fin nari bitigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh Kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil Fa amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutu fil ard. Allah menurunkan hujan dari langit. Yang kemudian hujan itu akan memenuhi lembah-lembah di bumi, sungai-sungai, danau-danau, aliran-aliran air di permukaan bumi. <clears throat> Fahtamala sail, aliran air itu nantinya akan membawa buih-buih yang mengapung di permukaannya. Jadi kalau hujan turun, kita akan lihat sungai itu tadinya di dasarnya banyak kotoran. Ada ranting-ranting, kotor apa sampah-sampah yang dibuang di dasarnya, kotoran-kotoran yang lainnya. Ketika air mengalir, apa hujan turun, membentuk aliran sungai, mengisi aliran sungai, lama kelamaan akan semakin deras airnya. Kita akan saksikan lama kelamaan kotoran-kotoran yang tadi ada di dasar sungai naik ke permukaan. Semakin deras akhirnya dia tersingkir. Coba perhatikan, sungai itu kalau kita telusuri, kita akan lihat banyak kotoran-kotoran yang menggenang di samping kiri dan kanan. Sehingga lama-kelamaan air yang jernih yang akan mengalir. Subhanallah, ini adalah perumpamaan yang sangat indah Ketika ilmu diturunkan masuk ke dalam hati manusia, kotoran dan penyakit hati dibersihkan. <clears throat> Dihilangkan setelah itu kemuliaan dan kebahagiaan dengan ilmu yang menetap. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutan ayat ini, "Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil." Demikian Allah membuat perumpamaan kebenaran dan kebatilan Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a Adapun buih dan kotoran akan pergi, akan menyingkir sebagai sesuatu yang tidak berguna, sedangkan air yang jernih yang bermanfaat bagi manusia dialah yang akan menetap di muka bumi. <coughs> Perumpamaan yang indah. Perumpamaan yang dikuatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, Inna matala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama tali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan, <clears throat> permisalan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. <clears throat> Lihatlah hujan, tanah yang tandus dihidupkan. Yang tadinya gersang dijadikan segar, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bahkan tanah yang mungkin tidak bisa menumbuhkan tapi dia bisa menampung air. Dia pun bisa memberi manfaat untuk minum bagi manusia, bagi hewan, pengairan bagi tumbuh-tumbuhan, sawah dan ladang dan sebagainya. Inilah manfaat petunjuk Allah. Makanya hati yang tidak disirami dengan hujan wahyu, hati tersebut akan gersang, tidak bisa menumbuhkan kebaikan. Bagaimana akan bahagia anggota badannya? Bagaimana bisa melahirkan keceriaan pada fisiknya? Kalau hatinya gersang, jiwanya tandus, tidak tumbuh kebaikan padanya. Nah ini perumpamaan yang indah yang hendaknya kita renungkan dan menjadikan kita bersemangat untuk berlomba-lomba mengejar kemuliaan yang hakiki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ma'asyiral akhwat wal ummahat dan jemaah sekalian rahimakumullah ini adalah keyakinan yang perlu kita tanamkan kuat-kuat dalam hati kita. Semua kebahagiaan dan kemuliaan itu sudah tersedia pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diturunkan secara sempurna dalam agama. <clears throat> agama disempurnakan berarti semua kebaikan yang kita inginkan ada dalam agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu sempurna wahai kaum muslimin agama ini sempurna jangan mencari kebaikan selain dari agama dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu sempurnanya agama pertanda nikmat Allah rahmat dan karunia-Nya sempurna ada pada agama. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Makanya kebodohan yang sangat, kepicisan pikiran yang fatal, kalau orang itu menyangka dia bisa berbahagia jika jauh dari agama. Tidak mungkin. Allah yang menguasai alam semesta beserta isinya. Di tangannya segala kebahagiaan, kemuliaan, dan kebaikan masa akan diberikan kepada orang yang tidak dekat dengannya. Tidak mungkin akan dilimpahkan kepada orang yang jauh dari petunjuk kebaikan dalam agamanya. Makanya ini yang perlu kita yakini, kita akan mulia kalau kita muliakan diri kita dengan kemuliaan Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun ketika membantah pernyataan orang-orang munafik yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan mengatakan mereka adalah orang-orang yang hina Allah bantah mereka walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahu la ya'lamun Sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah Milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Ingat, milik Allah dan Rasulnya miliknya orang yang beriman. Berarti apa? Semakin sempurna iman, semakin sempurna kemuliaan yang kita miliki. Inilah sebabnya <clears throat> Ketika syaitan memperdaya manusia dengan berusaha mengesankan Islam itu sulit, Islam itu mempersempit, Islam itu mengurangi kebebasan dan seterusnya, memang syaitan tujuannya adalah menghalangi manusia dari kemuliaan. Tapi dengan iman, kita menepis tipu daya syaitan. Kita berusaha menghilangkan keraguan-raguan bahwa kemuliaan diri kita yang sebenarnya adalah dekat. Tergantung bagaimana kita mau mengusahakannya. Memohon kemuliaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal semua ucapan yang masyhur dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sewaktu beliau berkata, "Inna kunna adzalla qawmin fa'azzana Allahu bil Islam." Famahma btaghaina al-izzata bi ghairi ma a'azzana Allahu bihi Dulunya kami bangsa Arab kata beliau adalah orang-orang yang sangat rendah hina. Tidak punya tatanan hidup yang benar sebelum datangnya Islam. Tapi setelah datang petunjuk Islam, Allah muliakan kami dengan Islam. Maka ketika kita mencari kemuliaan selain dari kemuliaan Islam, justru pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita, merendahkan kita. Jadi ibu-ibu dan akhwat sekalian, jemaah sekalian rahimakumullah, ini harus kita renungkan. Silakan kita belajar Islam, kita akan dapati keindahannya yang mungkin keindahan ini tidak nampak bagi orang-orang yang tidak belajar. Memang kemuliaan Islam tidak diberikan kepada semua manusia. Allah memilih untuk mendapatkannya kepada siapa yang dikehendakinya. Fa Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan yang dikehendaki. Yahtassu bi rahmatihi man yasha'. Allah mengkhususkan untuk mendapatkan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki. Tidak semua orang dapat memang. Maka pertanyaan dari awal tadi, kenapa kalau Islam itu indah dan mulia, banyak orang yang tidak semangat? Memang tidak semua orang berhak mendapatkan kemuliaan dan keindahan. Makanya kita bersyukur dengan ke kekurangan yang ada pada diri kita, kita dipilih insya Allah untuk menjadi orang-orang yang mulia. Nah disinilah khususnya bagi akhwat dan ummahat setelah kita memahami kaidah dasar ini, kita harus bersangka baik kepada Allah dan bersikap baik setiap kali memahami petunjuknya. Coba misalnya, kita lihat sebagian dari petunjuk Allah yang untuk orang-orang yang bodoh terkesan menghinakan padahal justru merupakan sumber kemuliaan sumber keindahan dan kebahagiaan bagi manusia. Saya akan berapa, membawakan beberapa contoh dan contoh ini sering disampaikan dalam kajian-kajian tentang beberapa hukum-hukum yang khusus berkenaan dengan kaum perempuan. Beberapa di antaranya disebutkan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hijab. Misalnya tentang hijab, coba dilihat surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita dari orang-orang yang beriman hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka ke seluruh tubuh mereka menutup auratnya yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal <clears throat> sehingga mereka tidak diganggu dan disakiti dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. <clears throat> Coba lihat sementara orang-orang yang tidak punya agama, orang-orang bodoh mencela jilbab yang sesuai dengan syariat yang menutupi aurat dengan benar dengan disebut sebagai pengekang kebebasan tapi zat yang maha sempurna kebaikannya, rahmatnya, yang menciptakan manusia dan paling tahu keadaan manusia justru mengatakan, jilbab yang syar'i yang menutupi aurat dengan benar, itu justru untuk melindungi, memuliakan dan menjaga kehormatan kaum perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tadi. Hendaknya mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, dikenal dengan kehormatan, dikenal de dengan penjagaan diri, dikenal sebagai wanita yang baik-baik. Masya Allah, jilbab akan melahirkan wibawa yang langsung datang dengan pertolongan Allah. <clears throat> Sehingga dengan ini apa? maka mereka tidak akan disakiti. Mereka tidak akan disakiti, <clears throat> tidak akan diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu dan ummahat, jamaah sekalian, seandainya yang mengatakan adalah saya atau manusia, kalian kalau pakai jilbab tidak akan diganggu. Semua orang tidak percaya apa kekuatan Anda sehingga bisa menjaga semua perempuan yang ada di dunia yang pakai jilbab. Tapi ketika yang mengatakan ini adalah zat yang menguasai alam semesta beserta isinya, apakah ada yang ragu? Kalian tidak akan diganggu. Berarti apa? Allah menjamin dengan penjagaannya. Bahwa wanita yang mengenakan jilbab yang syar'i, mereka akan dilindungi dari keburukan. Dengan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hafiz yang maha sempurna penjagaannya yang ketika dia mencukupkan manusia tidak ada yang bisa mengganggu manusia tersebut surkumullahu fala ghalibarakum kalau Allah sudah menolongmu tidak ada yang bisa mengalahkanmu wa iyahdulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di tapi kalau Allah telah berpaling darimu siapa yang bisa menolongmu setelahnya ini penjagaan yang sempurna kenapa kita justru menghindarkan diri dari sempurnanya penjagaan ini padahal untuk kemuliaan diri kita. Dan ingat, akhwat dan ummahat, jamaah sekalian rahimakumullah. Penjagaan dari Allah itu bukan cuma untuk penjagaan lahir manusia atau wanita yang menggunakan jilbab. Bukan cuma dijaga lahirnya tidak diganggu, tapi lebih penting daripada itu adalah penjagaan imannya. Siapa yang tidak butuh dijaga imannya? Siapa yang tidak butuh dijaga hatinya dari penyimpangan? Siapa yang tidak butuh istiqomah untuk selalu dijaga oleh Allah supaya dia mati di atas kebaikan, menghadap Allah dalam keadaan hatinya selamat. Semua kita butuh. Nah ini ditawarkan dengan sesuatu yang sederhana. Pakai jilbab yang syar'i, itu menjadi kemuliaan bagi dirimu, keindahan bagi dirimu lahir dan batin. Plus ada lagi penjagaan dari Allah. Yang paling penting adalah penjagaan agamamu. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah petunjuk Allah, jagalah batasan-batasan agamanya maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah supaya kamu dapati Allah di hadapanmu selalu menolongmu setiap saat. Subhanallah ya, kita dalam kehidupan di dunia godaan-godaan apalagi di akhir zaman banyak. Kita dengarkan menyaksikan tontonan, mendengarkan ucapan manusia sekitar kita, kita membaca tidak sadar terkadang ada yang menempel di hati kita. Mending kalau kebenaran, kalau keburukan bagaimana? Tidak mungkin kita menghindari, tidak mau bergaul sama orang. Tapi kita bergaul risikonya kadang-kadang orang membisikkan sesuatu ternyata syubhat, keburukan. Nah, yang bisa menjaga kita dari semua pengaruh-pengaruh buruk ini siapa? Allah Subhanahu wa taala yang sempurna penjagaannya. Makanya dengan kita mengusahakan sebab-sebab penjagaan dari Allah untuk diri kita, berpegang dengan agamanya, di antaranya tadi untuk kaum perempuan adalah dengan mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat, ini berarti kita mengusahakan sebab-sebab untuk keselamatan diri kita. Tidak sadar dengan memperbaiki hijab, memperbaiki jilbab, berarti kita memperbaiki penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita mengusahakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga lahir dan batin kita, utamanya menjaga iman kita, agar tetap baik sampai di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ini luar biasa. Baru masalah jilbab, belum masalah-masalah yang lain. Coba kita lihat contoh berikutnya di ayat-ayat sebelumnya. Saya tidak sebutkan lagi ayatnya nanti tinggal dicari ya. Pensyariatan menggunakan hijab. Menggunakan hijab membatasi antara laki-laki dan perempuan. Ini bukan berarti karena sombong atau kita mencurigai seseorang ah kenapa sih harus pakai ji, pakai hijab dibatasi memangnya kita dituduh pengen melihat-lihat ya pengen mengamat-amati bukan itu masalahnya ada yang lebih mengetahui hati kita yang memerintahkannya dan mensyariatkannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman masih dalam surat Al-Ahzab di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat ini tadi. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Dan jika kalian Wahai laki-laki meminta satu keperluan kepada kaum perempuan, maka mintalah dari belakang hijab, belakang tabir. Apa gunanya harus sembunyi-sembunyi? Harus tertutup atau terpisah seperti itu. Allah sebutkan, Zalikum yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Menjaga kesucian hati masing-masing. Setelah ayat ini jangan ada yang mengatakan dan sangat tidak pantas jika ada yang mengatakan, "Ah, saya tidak perlu pakai hijab, saya bisa menjaga hatiku." Loh, memangnya hatimu siapa yang ciptakan? Anda sendiri yang ciptakan. Kalau Anda sendiri yang ciptakan, bisa Anda Anda jaga sendiri. Ini Allah yang menciptakan yang mengatakan, "Kalau ingin suci hatimu, gunakan hijab." Jadi permasalahannya kita harus tahu ya, yang lebih tahu tentang diri kita itu adalah Allah. Yang lebih tahu tentang kebaikan diri kita adalah bukan diri kita sendiri. Kenapa? Kita tahu paling terbatas. Tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Manusia terbatas ilmunya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui wahai manusia. Jadi ketika kita renungkan hikmah ini, Allah mengatakan dengan ini lebih terjaga kesucian hatimu dan hati mereka. Berarti kalau tidak dilaksanakan, tidak ada yang menjaga kesucian hati dan hati mereka. Siapa yang akan menjamin kemudian terjadi fitnah, terjadi keburukan? Kalau jaminan dan penjagaan dari Allah sudah kita langgar, peringatan dari Allah tidak kita perhatikan. Nah inilah manfaatnya kita belajar Islam, punya keyakinan tentang kebaikan-kebaikan Islam, supaya kita tahu ketika Allah mensyariatkan sesuatu itu tidak main-main. <coughs> Allah itu sempurna ilmunya, khabir, terperinci pengetahuannya. Dia mengetahui sebab-sebab yang bisa mengguncangkan hati, menggetarkan jiwa, yang bisa merusak iman. Makanya kita selalu berlindung kepadanya karena kita tidak tahu sebab-sebab yang mungkin merasuk ke dalam diri seseorang tanpa disadari, disadarinya terjadi, ternyata menjadi sebab kebinasaan kebinasaannya yang minzalik. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang berhubungan dengan salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum perempuan yang juga dipandang keliru oleh orang-orang yang bodoh dianggap penghinaan yaitu perempuan diperintahkan perintah bagi kaum perempuan untuk menetap di rumah-rumah mereka lebih utama bagi mereka adalah menetap di rumahnya <clears throat> juga di surat Al-Ahzab di ayat-ayat sebelumnya lagi <clears throat> coba dibaca Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengah-tengah ayat ya Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kalian berhias, berdandan, menampakkan kecantikan di luar rumah sebagaimana tingkah lakunya wanita-wanita zaman jahiliyah. Wanita-wanita yang buruk dan tercela. perintah yang mengandung kemuliaan. Penjagaan yang sempurna dari Allah. Loh kenapa kaum perempuan harus menetap dalam rumahnya sementara laki-laki boleh keluar? Jawabannya memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kalau sama, berarti semuanya dalam rumah tidak ada yang keluar atau semuanya keluar tidak ada yang dalam rumah. Kacau nantinya. Siapa yang akan mengurus urusan rumah tangga, mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya? Siapa yang akan memperbaiki di dalam rumah kalau semuanya keluar? Sebaliknya kalau laki-laki juga dalam rumah terus siapa yang bekerja di luar rumah memperbaiki, menasehati, sholat berjamaah dan seterusnya. Islam membedakan keduanya, ini pun dalam sedikit masalah, sebagian besar laki-laki dan perempuan sama dalam Islam dalam masalah pahala, keutamaan, iman, janji dan ancaman umumnya sama. Dalam sebagian masalah dibedakan. Kenapa? Ini justru menunjukkan Islam itu sempurna karena yang mensyariatkannya yang menciptakan laki-laki dan perempuan dan tahu perbedaan keduanya. <clears throat> Makanya Allah ketika membedakan hukum-hukumnya itu disesuaikan dengan kudrat keadaan masing-masing dari kedua jenis ini laki-laki dan perempuan. Perempuan disuruh mengenakan jilbab atau hijab karena berhubungan dengan keadaan yang ada pada dirinya yang harus ditutupi. Laki-laki tidak seperti itu, memang beda. Dan ini justru menunjukkan Islam sempurna karena Allah yang mensyariatkannya maha tahu perbedaan keduanya. Maka dibuat ketentuan hukum yang sesuai dengan kudrat dan keadaan masing-masingnya. <clears throat> Apa hikmahnya kenapa kaum perempuan disuruh untuk menetap di rumah mereka? Tadi karena kebaikan dalam Islam itu diusahakan di dalam rumah dan di luar rumah. Jangan dikira mereka-mereka yang dalam rumah tidak punya peran. Demi Allah justru peran mereka lebih besar. Sebelum manusia itu besar, dia dididik dalam rumahnya. Dekat dengan ibunya, ibunya yang dengan taufik dari Allah menentukan kebaikan untuk dirinya. Jadi peran kaum perempuan, meskipun dia ada di dalam rumah ternyata sangat besar sekali dalam melahirkan generasi-generasi yang akan berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum perempuan dimuliakan dengan berada di dalam rumah mereka. Coba bayangkan, ibu-ibu dan ummahat sekalian, dalam sebuah hadis yang sahih <clears throat> Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah Al-Munziri dan Syekh Al-Albani. Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi fa'ri baitiha. seorang perempuan itu adalah aurat. Ketika dia keluar dari rumahnya, <clears throat> maka Shilton akan mengintainya. <clears throat> Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya, di dalam rumahnya. Masya Allah perempuan dijanjikan pahala ketika dia berada dalam rumahnya. Tidak berbuat apa-apa, apalagi kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan dalam rumahnya, maka ini kemuliaan di atas kemuliaan. <clears throat> Bayangkan dia dikatakan dekat kepada Allah, berarti ibadah besar. Ketika dia berada di rumahnya, sekedar dia duduk saja, misalnya seharian dia duduk tidak ngapa-ngapain, maka dapat pahala. Apalagi kalau dia berbuat kebaikan, mendidik anak-anaknya, memberikan <clears throat> pelayanan yang baik bagi keluarganya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang besar. Laki-laki kalau malas-malasan di rumah tidak dapat pahala. <clears throat> Apalagi tidur seharian. Karena dia tugasnya bekerja di luar rumah. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Jadi ini kemuliaan. Diberikan kesempatan untuk dapat pahala yang besar. Ya makanya ini hendaknya menjadi renungan bagi kita semua dan coba diperhatikan akhwat dan ummahat sekalian, ada faedah penting yang diterangkan oleh beberapa ulama di antaranya yang diingatkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala <clears throat> ketika Allah memerintahkan dalam ayat ini perempuan lebih baik menetap di rumahnya dengan menggunakan bahasa yang indah wakorna diambil dari kata-kata kata-kata kororna koror itu dalam bahasa Arab artinya adalah tenang tetap stabil kata-kata koror disebutkan perintah karena fi buyutikunna menetaplah dalam rumah-rumah kalian. Dengan bahasa yang indah ini, ya ini tetap stabil dan tenanglah di rumah-rumah kalian untuk menunjukkan apa? Bahwa kaum perempuan itu kalau dia sering di rumah, <clears throat> menetap di rumah, ya <clears throat> bahwa kaum perempuan itu kalau dia menetap di rumah maka itu menjadi sebab koror ketenangan bagi jiwanya kelapangan bagi dadanya dan kedamaian bagi hatinya sesuai dengan makna yang disebutkan dalam bahasa ini Jadi dengan dia menetap dalam rumah dia lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia hidupnya. Karena memang itu adalah tempat yang akan menjadikan tenang dirinya. Sebaliknya, kalau dia sering keluar rumah tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat, apalagi keluar rumah dengan berdandan, menampakkan aurat dan perhiasan yang harusnya disembunyikan, maka itu akan menjadi sumber kolak, keguncangan dalam jiwanya, ketidaktenangan dalam batinnya, kegalauan dalam hatinya. <clears throat> Oleh karena itu ini sebab yang seharusnya memudahkan ya Allah mudahkan bagi seorang perempuan untuk menghilangkan galaunya pikirannya. <clears throat> Bukan dengan cara keliling ke sana kemari, mendatangi satu mall ke mall berikutnya, yang katanya cuci mata padahal justru mengotori mata. Ini tentu saja kalau tidak ada kebutuhan. Makanya diperhatikan dengan baik dan juga dilihat kenapa dalam ayat ini disebutkan fi buyutikunna di rumah-rumah kalian wahai perempuan. Sudah kita ketahui dalam bahasa Arab itu di antara fungsinya idhofah digandengkannya kata ganti dengan satu benda berarti pemilikan artinya. Pemilikan. Nah umumnya kan kaum perempuan itu rumah bukan miliknya. Milik orang tuanya kalau dia belum menikah atau milik suaminya. Kenapa disebutkan dalam ayat ini rumah seolah-olah miliknya? Nisbatnya kepada mereka. Kata para ulama menunjukkan bahwa memang Seharusnya yang paling sering berada di rumah dan merasa tenang ketika berada di rumahnya adalah kaum perempuan. Coba renungkan dan perhatikan dengan seksama kemuliaan ini. Wallahi, inilah sebab yang menjadikan kita mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, belajar petunjuknya, berusaha memahaminya dengan benar, berusaha untuk selalu bersangka baik dan meyakini keindahan dan segala keindahan adalah ada pada petunjuk zat yang maha indah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maksudnya dia mencintai hal-hal yang disyariatkan yang dicintainya itu adalah indah. Jangan dipahami seperti pemahamannya orang yang tidak paham agama. Allah mencintai keindahan berarti penampilan yang indah dengan hias-hiasan apalagi yang membuka aurat itu kan indah berarti dicintai oleh Allah. Ini bodoh namanya. <clears throat> Allah mencintai keindahan maksudnya semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah yaitu ketentuan dalam agamanya itu adalah keindahan dan yang bisa menjadikan hidup manusia indah dan tidak mungkin mereka bisa memiliki nilai keindahan kalau tidak berpegang dengan agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Jadi, ma'asyiral akhwat, ummaha dan jemaah sekalian, inilah kemuliaan kita yang sesungguhnya. <clears throat> yang berusaha ditutupi oleh syaitan dan keburukan hawa nafsu kita sehingga justru kita menjauhinya, kita malas untuk mengusahakannya pada diri kita, padahal ini adalah kemuliaan, keindahan yang disegerakan di dunia sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan selalu mengikuti petunjuknya dengan keindahan yang lebih sempurna di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti <clears throat> kami akan berikan untuknya balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Surat An-Nahl ayat ke-97 mungkin ya. Jadi inilah janji kemuliaan. Siapa yang mau mulia di akhirat, maka usahakan sebagian besar dari kemuliaan di dunia. Karena kebahagiaan yang kita rasakan di akhirat sesuai dengan bagaimana kita bisa berbahagia dan merasa mulia dengan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Oleh karena itu, Inilah kemuliaan kita, kebanggaan kita yang sesungguhnya. Inilah yang harusnya kita merasa bahagia ketika mengusahakannya, bukan dengan kebanggaan semu yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia, yaitu kebanggaan dunia yang hakikatnya justru menjadi sumber malapetaka bagi manusia jika tidak disertai dengan iman dan keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga merasa bahagia merasa puas karena itu semua lebih baik dari semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia maka alhamdulillah akhwat dan ummahat, jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak dosa, kita punya banyak ketidaksempurnaan dalam memahami dan mengamalkan petunjuk Allah, tetapi kita masih diberikan kesempatan mendengarkan nasihat. Kita masih diberikan kesempatan untuk hati kita terbuka agar bisa memperbaiki diri. Wallahi ini merupakan nikmat yang besar yang hendaknya kita syukuri kita sambut dengan sebaik-baiknya, kita perbaiki diri kita untuk kemudian kita mengusahakan kemuliaan yang hakiki sebelum terlambat dan sebelum Allah Subhanahu wa taala menutup pintu hati orang-orang yang telah mendengarkan nasihat tapi kemudian tidak mau tidak mau berubah naudzubillah ini dari. Maka semoga kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan dan kemuliaan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, melindungi kita dari segala keburukan, menetapkan petunjuk Islam, iman dan cinta kepada sunnah dalam hati kita sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kajian kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ya, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sampai <clears throat> Dalam satu ayat disebutkan wanita yang tidak berhijab tidak akan mencium bau surga. Tidak ada ayat seperti ini. <clears throat> ya, tidak ada ayat seperti ini. <clears throat> adalah ancaman-ancaman uh, bukan ayat tapinya dia hadir, ya yakni ketika mereka melakukan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang maksudnya yang membuka aurat ya tidak memakai hijab yang syar'i mungkin ketat atau menampakkan auratnya dia tidak akan mencium bau surga Bagaimana dengan wanita yang tidak berhijab tapi baik akhlaknya ataupun ibadahnya apakah Allah tidak menilai semua perbuatan dan tetap tidak masuk surga? Tentu tidak. Kalau dia berbuat baik, <clears throat> maka ini menampakkan aurat tidak pakai jilbab adalah dosa besar. Diancam dengan ancaman yang keras. Kalau ibadahnya benar, mesti akan baik hatinya dan akan memperbaiki badannya untuk kemudian dia menutup hijab. Jadi bukti ibadahnya itu benar adalah dengan semangat anggota badannya untuk mengikuti petunjuk Allah. Di antaranya yang utama adalah memakai hijab. Maka kalau dia tetap punya iman, meskipun imannya jelas kurang karena melakukan dosa besar ini, atau mungkin dia tak beribadah, maka tentu tidak sia-sia selama dia tidak melakukan perbuatan kufur. Tapi kita katakan dia tetap diancam dengan ancaman yang keras karena melanggar satu kewajiban besar bagi dirinya itu menutup aurat dengan sempurna. Bukankah syaitan sudah ditakdirkan untuk mengganggu manusia? Apakah manusia yang berbuat maksiat adalah, adalah karena hawa nafsunya? Karena manusia sudah diberkahi akal oleh Allah Subhanahu taala. Jadi apakah ini termasuk peran syaitan? Iya, syaitan menggerakkan hawa nafsu. Manusia punya akal tapi tidak semua manusia menggunakan akalnya. Banyak orang-orang yang tidak ikut agama, padahal agama itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan akal manusia. Buktinya banyak orang yang tidak mengikuti agama. Ini menunjukkan manusia diberi akal tapi mereka banyak yang tidak menggunakan akalnya sehingga mereka dikendalikan oleh hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Nah, apa hukumnya mengikuti dan mempelajari ilmu pengobatan alternatif apa ini? Tapping. Tapping atau apa ini? Mengetuk-ngetuk titik aku puntur dengan dua jari perlu dengan cara multi level marketing dengan biaya 3 juta dan banyak surat-surat pendek yang digunakan dalam proses terapi. Yang seperti ini banyak hal-hal yang menyimpang padanya. Menggunakan surat-surat itu cuma kedok saja, tidak ada sunnahnya yang seperti ini. Seandainya itu pengobatan biasa yang wajar, misalnya diketuk dengan apa di uh, bagian titiknya di dipukul atau diketuk dengan benar sehingga kena atau dipijit, ini wajar karena menyentuh syaraf tersebut. Tapi cuma kalau diketuk pelan-pelan, tiba-tiba langsung sembuh, eh, ini tidak wajar. Hal-hal yang tidak wajar seperti ini, apalagi sudah menggunakan surat-surat, ini biasanya cuma sebagai penutup. Hal-hal yang seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat dan tidak dicontohkan oleh orang-orang yang soleh sebelum kita. Mm-hmm. <clears throat> Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam rangka mendukung tercapainya kemuliaan bagi seorang muslimah? Ibu atau ibu yang berkaitan dengan penawaran-penawaran falsat yang bagi orang awam belum jelas kesesatannya karena mereka sengaja mengemasnya dengan kemasan yang sangat menarik. Contohnya aliran Syiah. <clears throat> ya, makanya belajar. Dasar-dasar agama itu jelas penyimpangan-penyimpangan seperti ajaran Syiah itu sangat jelas menentang dasar agama. Kalau kita pahami hakikatnya, kita belajar dan membaca buku-buku tentang masalah ini, kita akan jelas mengetahui keburukan-keburukan dari uh, pemahaman yang mereka yang sangat sesat dan sangat jauh dari Islam. <clears throat> seperti mereka meyakini Al-Quran itu kurang atau mengkafirkan para sahabat, menuduh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan yang keji, maka ini tentu tidak akan diterima oleh seorang muslim pun. Nah, <clears throat> adakah kiat-kiat khusus supaya kami atau fisik kami terlihat cantik di dunia dan di akhirat? Masya Allah. Sudah dibahas tadi kiatnya dari awal sampai akhir dengan lengkap. Itu kiatnya sudah. <clears throat> Iya. Apakah cukup jika seseorang hanya melakukan sholat dan membaca Al-Quran saja? Cukup. Al-Quran mencukupi. Tapi dia membaca, memahami, dan mengamalkan isinya. Tapi kalau dia membaca terus dia melanggar, bagaimana caranya? Membaca sesuatu yang dilanggarnya. Al-Quran memerintahkan pakai hijab, dia tidak pakai hijab. Apakah ini membaca namanya? Membaca itu artinya mengikuti petunjuknya. Makanya kata para sebagian ulama salaf, "Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu." Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat dia karena dia membaca, kemudian dia melanggar. Ya, jadi cukup kalau dia benar-benar sholatnya, membaca Al-Quran dengan benar dan mengikuti, memahami dan mengamalkannya. <clears throat> Saya punya anak banyak dan sekarang cucu. Cucu lagi yang beberapa orang yang saya jaga. Jadi tidak ada waktu untuk kepengajian. <clears throat> Bagaimana Anda bisa menjaga anak Anda dan cucu Anda dengan baik kalau tidak punya ilmu agama? Kalau memang <clears throat> harus menjaga, ya gantian jaga sama ibunya juga menjaga, <clears throat> bisa bergantian datang pengajian atau sama-sama datang dengan berusaha menjaga anaknya di pengajian tersebut. Tentu ini yang terbaik. Kalaupun kita bisa usahakan sekali-sekali, tidak bisa sering-sering, maka ini lumayan. Dengan kita sempatkan mendengarkan kajian-kajian dalam rekaman-rekaman. Radio-radio sunnah. Alhamdulillah di sini juga ada radio sunnah. Atau rekaman-rekaman kaset pengajian yang bermanfaat. Nah, Yeah. <clears throat> Bagaimana bila setelah berilmu seseorang dalam kesehariannya misal berselisih paham, bermasalah masih mengikuti hawa nafsu sehingga bersikap berperilaku yang kurang baik? Apakah ini ada pengaruh dengan kepribadian dan watak orang tersebut? Tentu saja dia dalam proses perbaikan. Ketika proses tidak sempurna, ya, tidak semua langsung sempurna. Ketika masih terlihat dia mudah marah, mengikuti nafsu, memang ini kekurangan. Dengan itulah dia memperbaiki diri. Nah kalau dia sudah ngaji saja, sudah belajar saja, masih seperti ini. Apalagi kalau dia tidak belajar, sama sekali tidak ada yang memperbaiki dirinya. Nah, <clears throat> Pak Ustadz suami saya selalu sholat di rumah kecuali sholat subuh di masjid bila dinasihati untuk sholat ke masjid dia selalu marah mohon nasihatnya tetap dinasihati, tidak apa-apa. Bukti bahwa istri ini cinta kepada suaminya, dia mengusahakan kebaikan yang mungkin suaminya tidak sadar bahwa itu adalah kebaikan untuk dirinya. Makanya dia bersabar. Katakan bahwa ini saya nasihati untuk kebaikan, tentu dinasehatinya dengan cara yang baik, bukan dibentak-bentak, bukan dijewer kupingnya, tapi dengan cara lemah lembut diperintahkan atau mungkin disampaikan padanya tulisan yang bermanfaat atau ceramah tentang salat berjamaah. Jangan lupa didoakan di belakangnya supaya dia mudah mendapatkan hidayah dan terbuka hatinya insya Allah. Bagaimana hukumnya anak yang meninggal dalam kandungan umur 6 bulan apakah dia boleh diakifai? Ya, Bukan cuma boleh, dianjurkan ya. <clears throat> Jadi anak yang meninggal dalam keadaan sudah ditiupkan ruh padanya itu empat bulan ke atas, dia itu diperlakukan seperti anak yang lahir biasa. Jadi diakikoi, diberi nama, diperlakukan, dikuburkan dengan benar, dimandikan, dikafani dan seterusnya. Ya, itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala karena telah ditiupkan padanya ruh sehingga berlaku hukum-hukum sebagaimana manusia yang lahir. Suami saya sering mengingatkan saya untuk rutin ke tempat perawatan kulit kecantikan yang lumayan mahal harganya. <clears throat> Dan jujur sakit rasanya tapi hasilnya memang bagus karena biaya yang mahal dan proses yang sakit saya lebih sering tidak ke sana niat saya ke sana karena suami yang suruh. Karena kalau saya perawatan saya cantik suami akan senang hatinya. Bagaimana kalau saya mau berhenti dengan perawatan ini? <clears throat> Coba cari perawatan lain yang juga mungkin kita belum ketahui, <clears throat> tidak kalah menariknya, tentu setelah merawat batin kita, untuk kita lakukan di rumah saja tidak perlu sampai keluar apalagi sampai menyakitkan. Takut nanti efek sampingannya ada mestinya ya. Makanya dicari yang lain yang baik, <clears throat> mungkin dengan alhamdulillah kita diberi banyak obat-obatan atau minum-minuman yang tentu efeknya tidak eh, kurang, mungkin bisa kita lakukan ini insya Allah kalau kita niatkan untuk taat kepada Allah, ya, dan mencukupkan diri di rumah, maka itu akan menjadikan kita lebih lebih mulia dan lebih indah lagi. Nah, Bagaimana cara kita dalam mendidik anak-anak agar tetap teguh <clears throat> dalam mempelajari ilmu agama agar bisa hidup mulia, sedangkan tantangan mereka jauh lebih berat di masa yang akan datang. Tantangannya jauh lebih berat tapi yang maha kuasa memberikan hidayah kepada mereka juga Allah yang ada saat ini memberikan hidayah kepada kita dan kepada orang-orang yang uh, yang dipilihnya insya Allah. <clears throat> Makanya dekatkan mereka kepada Allah. Bagaimanapun besar cobaan, kalau Allah yang melindungi mereka, maka cobaan tidak akan mempengaruhi mereka. Dekatkan mereka kepada Allah, pahamkan dari sejak saat ini kepada mereka kemuliaan Islam, jadikan mereka cinta kepada agama agar mereka selalu berpegang teguh dengannya. Ada pertanyaan, Ustadz bagaimana cara Ustadz mendidik anak di rumah? Masya Allah. Tanya sama Om Hasan itu ada di situ hadir ya. Nanti kalau saya yang jelaskan, saya jelaskan yang baik-baik saja. Makanya tanya sama langsung eh, apa ini pelakunya, saksinya. Saya mau tanya apakah yang dimaksud dengan togut itu? Togut itu istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, kesimpulannya dia adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ibnu Qayyim mengatakan Tawbud adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu segala sesuatu yang menjadikan hamba hamba melampaui diri batasnya sebagai hamba menjadikan hamba melampaui batas sebagai hamba ada ulama yang mengartikan Tawbud itu adalah syaitan karena betul syaitan membuat manusia syirik kufur dan seterusnya. Ada orang yang disembah dalam keadaan dia suka. Ini adalah togut. Ada orang yang pengen dirinya disembah meskipun dia manusia biasa maka ini togut. Ada orang yang selalu ingin diikuti fanatik meskipun dia salah ini togut. Adapun sebagian orang saat ini mengatakan togut itu adalah pemerintah, ini pemahaman yang keliru. Pemerintah itu salah, memang berbuat salah, tapi mereka bukan seperti seseorang yang berpengaruh ucapannya diikuti manusia. Justru yang namanya tolhut itu adalah kalau ada tokoh agama dia menyebarkan kesesatan, membuat orang terpengaruh dalam keadaan disangka itu benar. Ini tolhut justru. Kalau pemerintah tidak sampai demikian karena mereka salah, semua orang tahu kesalahannya dan biasanya tidak tidak diikuti. Apalagi yang mengucapkan pemerintah tolhut ini biasanya punya pemikiran mengkafirkan, makanya perlu diluruskan pemerintah kita dengan segala kekurangannya adalah pemerintah muslim, kita nasihati, kita ingkari kesalahannya, tetapi tetap kita doakan semoga mereka bisa mengusahakan kebaikan untuk negara ini juga untuk kebaikan bagi diri kita dan kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Bagaimana caranya untuk menghilangkan penyakit hati walaupun kadang perasaan iri itu hilang tapi terkadang muncul lagi. Terus belajar berdoa kepada Allah yang menguasai hati kita, <clears throat> banyak beristighfar karena itu yang merupakan obat untuk menghilangkan penyakit hati. <clears throat> Apakah anak berdosa apabila anak keluar dan izin meninggalkan kantor dalam rangka mengikuti kajian? <clears throat> Kalau diizinkan, insya Allah nggak apa-apa. <clears throat> Bagaimana dengan perempuan yang suka ke salon setiap bulan? Apakah ini bentuk kecintaan atau kesukaan? <clears throat> ya, perlu dilihat dulu kalau pertama kalau terlalu sering-sering juga takutnya berlebihan. Terus dilihat salonnya, kalau salonnya itu terjaga auratnya di situ dan memang dia hanya sekali-sekali untuk perawatan dirinya dan tidak berlebih-lebihan, tidak pemborosan, tidak kemahalan, jadi banyak pertimbangannya. Kalau bisa terjaga uratnya dengan baik, mungkin ada sholat salam khusus muslimah dan terjaga, maka ini mubah. Selama tidak melalaikan waktu dan tidak berlebihan. Tapi kalau salonnya seperti kebanyakan salon saat ini, maka ini yang perlu dihindari. Apakah ada dalilnya bacaan yang dibaca untuk sholat duha ayat kursi dan ad-duha? Saya tidak tahu ada dalilnya. Setahu saya ini tidak ada dalilnya. Eh, Ustaz saya sudah berusaha belajar Islam yang benar namun ujian terus ada termasuk suami yang susah salat. <clears throat> Insya Allah ujian tersebut adalah untuk menguji iman kita, untuk memuliakan Anda. Terus berusaha nasihati, ingat sebelum Anda, ya sebelum kita, ada orang yang lebih mulia mereka sudah berusaha menasehati orang-orang yang terdekat tapi juga tidak mendapatkan hidayah. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut. Mereka mulia, lebih mulia dibandingkan kita, mereka Nabi. Tapi mereka bisa bersabar menasihati. Akhirnya kedua-duanya, yang istri mereka juga mati dalam keadaan kafir. Sama seperti Asia bintu Muzahim. Suaminya Fir'aun, orang yang paling kufur. Padahal dia adalah wanita mulia termasuk wanita yang menjadi pemimpin kaum perempuan di sorga nanti. Dia bersabar, tetap menasihati suaminya, dan Allah memuliakannya dengan kesabaran tersebut. Nah, bagaimana cara anak menasihati orang tua yang tidak mau mempelajari agama dengan alasan mereka adalah sibuk mencari nafkah dan mereka hanya mengatakan yang penting sholat dan mengaji. Nasihati dia bahwa nafkah itu ada yang lahir dan batin. Mengaji itu cukup kalau dipahami isinya dan diamalkan kandungannya. Tidak cuma dibaca huruf-hurufnya, bersabar nasihat dengan lemah lembut, sampaikan nasihat yang mungkin bisa menyentuh hatinya, ceramah-ceramah ustadz yang bisa mempengaruhi insya Allah dengan selalu kita berdoa Mudah-mudahan hati mereka terbuka untuk menerima hidayah. Amalan soleh apa yang dilakukan wanita ketika sedang haid dan apa yang harus dilakukan ketika sedang putur banyak dia bisa berzikir kepada Allah dia bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran boleh meskipun sedang haid. Ya. <clears throat> Kemudian dia bisa membaca ilmu yang bermanfaat, mendengarkan kaset. Tetap banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukannya dalam semua keadaan supaya dia tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang putus, minta nasihat, bergaul dengan orang-orang yang baik ini akan membangkitkan semangat kita. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi kona'ah, apakah dengan kona'ah itu menjadi tercela jika kita berusaha untuk meningkatkan kemakmuran hidup, sedangkan keadaan kita sekarang memang masih serba kekurangan? Tidak ada yang mengatakan demikian. Cuma waktu Anda berusaha meningkatkan, tidak dikasih. Kalau Anda mengganggu berat, tidak kona'ah namanya. Tetap berusaha cari yang halal. Dan ingat, waktu berusaha, jangan sampai mempengaruhi kebaikan waktu untuk kebaikan yang lain meningkatkan kemakmuran hidup, sementara kemakmuran iman tidak ditingkatkan. Bagaimana seperti itu? Kebaikan iman terkurangi. Kemudian dia mengeluhkan hidupnya sebab kekurangan. Harusnya kita boleh mengusahakan cari sebab rezeki yang halal. Kalau Allah berikan kita syukuri, kalau tidak kita bersabar. Karena Allah memberikan kepada kita pilihan yang terbaik yang terkadang tidak kita sadari kebaikannya. Kemudian dengan usaha tadi tidak mempengaruhi usaha kita dalam tetap belajar, mempelajari agama Allah, berusaha memperbaiki diri dengan memahami petunjuknya. Ya, pertanyaannya, saya punya riwayat alergi dingin. Kalau saya junub selama ini saya selalu saya tayamum kalau mau salat subuh. Apakah saya lakukan ini dibenarkan agama? Ya, kalau memang penyakit ini ya mempengaruhi ketika kita mandi junub waktu subuh yang dingin tidak bisa kita gunakan air panas ya kalau ada air panas bisa kita gunakan air hangat misalnya itu harusnya digunakan ya karena masih ada cara untuk menggunakannya kalau memang tidak bisa karena alergi tadi ini membahayakan dan ingat yang menentukan bisa atau tidaknya ya adalah bertanya kepada ahlinya dokter dokter muslim yang terpercaya wahai dokter saya punya penyakit seperti ini saya merasakan kedinginan kalau harus mandi sebelum subuh, apalagi mandi junub, mandi besar. Apakah ini membahayakan, membahayakan saya? Menambah penyakit atau menunda kesembuhan atau mencelakakan? Kalau dokter mengatakan iya, maka sudah berarti dia dapat keringanan untuk cukup bertayamum saja. Nanti mungkin setelah siang agak sudah berkurang dingin, dia bisa mandi untuk salah selanjutnya menggunakan uh, sudah bersuci dengan menggunakan air. Nah, Apakah ada mimpi orang yang sudah mati bertemu dengan kita? Bisa, tapi belum tentu dia. Mungkin itu adalah uh, eh, goda godaan syaitan atau yang menyamar sebagai dia. Apakah berdosa membuka atau melihat isi HP suami karena anak dilarang oleh suami? Kalau kita eh, apa ini dilarang dan mungkin ada hal-hal yang bersifat tidak perlu diketahui oleh istri, ya sebaiknya tidak usah dilakukan kita akan e, menjadikan kita berpersangka buruk atau menuduh yang bukan-bukan dan akan bikin masalah ya. Nah, Ibu Ana waktu masih hidup minta untuk dibelikan giwang emas, tapi belum sempat dibelikan sudah meninggal. Apa yang harus saya lakukan? Tidak harus. Kalau waktu itu kita belum mampu, apalagi dia sudah meninggal, ya jangan dibelikan. Belikan giwang kemudian digali kuburannya dipakaikan begitu. Ya, jelas tidak ya. Cukup uh, dia ingin dan ingin keinginan ini bukan keinginan yang berhubungan dengan agama. Kalau seandainya dia inginnya supaya giwang itu disedekahkan itu lain lagi. Tapi dia cuma sekedar ingin, maka keinginan seperti ini tidak perlu dipenuhi. Kalau kita ingin bersedekah, maka itu diperbolehkan. Karena anak itu jika dia bersedekah, uh, insya Allah sampai kepada orang tuanya pahalanya. Bagaimana kalau seorang istri yang berasal dari keluarga kaya tapi ikhlas mendapat suami yang hasilnya pas-pasan? Sang istri bahagia tapi suaminya selalu sedih karena belum bisa membahagiakan istrinya. Ya katakan padanya. Jelaskan tentang makna kebahagiaan tadi. Kalau sama-sama ikut petunjuk Allah, itulah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan itu bukan didapatkan dengan harta. Kalau seandainya kebahagiaan dengan harta, berarti Nabi saw tidak bahagia. Karena Nabi saw itu serba kecukupan rumahnya saja itu bisa dijangkau atapnya, dipegang. Nabi SAW kalau mau sujud, kalau mau sholat, itu harus menggeser Aisyah yang sedang tidur. Berarti rumahnya sangat sempit. Apakah beliau tidak bahagia? Demi Allah beliau adalah orang yang paling bahagia. Makannya juga secukupnya. Jadi kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Bagaimana dengan keluar rumah untuk pelabur ini bagi wanita? Apakah masih lebih baik dengan wanita yang diam di rumah saja dan mulai dengan wanita karir. Ya. <clears throat> Kalau untuk telabul ilmi karena perbaikan agama, tentu asal tidak jauh keluarnya dan dengan hijab yang syar'i itu dibolehkan. Kata Rasulullah SAW pun juga memberikan pengajian khusus di rumah salah seorang sahabat perempuan yang berkumpul di situ kaum perempuan, berarti mereka keluar rumah. Jadi kalau untuk kebutuhan seperti ini, untuk perbaikan agama dapat nasihat, maka itu diperbolehkan selama tidak jaraknya jauh apalagi sampai safar. Bagaimana apabila kita sudah berusaha untuk mengenakan jilbab yang syar'i tapi belum mampu menggunakan atau memakai cadar, apakah itu salah? Insya Allah berusaha untuk kebaikan, berdoa kepada Allah supaya di, supaya dikuatkan untuk semakin baik dan semakin baik. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita bertemu dengan teman atau tetangga kita yang lain mahram yang bukan mahram laki-laki apakah kita cuekin kalau bertemu atau bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita bertemu ucapkan salam selama tidak menimbulkan fitnah, banyak orang misalnya dia sama istrinya ucapkan salam atau kita bersama yang lain kita ucapkan salam tidak mengapa. Maka ini eh, adab yang disyariatkan, insya Allah dia tidak akan tersinggung karena kita akan tetap berbuat baik dengan istrinya, keluarganya atau yang lain dan dia akan paham bahwa itu merupakan ketentuan yang diajarkan dalam Islam.